Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan sambungan daripada syarah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala kata beliau Faullahu jalla wa ala masih sambungan daripada syarah permasalahan jahiliyah yang kedua Faullahu jalla wa ala ma tarakan nasa mundu an ahbata adama ilal ard Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan manusia satupun semenjak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam alaihissalam ke muka bumi lam yatrukin nas bila dinin wa bila nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan manusia tanpa agama, tanpa nabi. Bal mazala jalla wa ala yursilur rusula mutadabi'atan dan bahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus mengirimkan atau mengutus para rasul mutatabi'atan secara naam satu demi satu dalam artian secara bergilir Ya, setelah turunnya Rasul ini, kemudian Rasul ini, barakallahu fikum, seperti itu. Yang akhirnya barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau adalah penutup para nabi serta penutup para rasul. Naam. Yang diinginkan dari rasul di sini adalah rasul ilah ahli ard. nam rasul kepada penduduk bumi. Naam barakallahu fikum. Adapun rasul secara keumuman, nah para malaikat malaikat juga Rasul barakallahu fikum juga Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun nah pertama kali Rasul yang diutus ke muka bumi ini nah barakallahu fikum adalah Nuh alaihissalam kemudian ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kata beliau, "Wa yashra'u lin-nasi din Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi manusia agama wa yubayyinuhu lahum dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama itu atau agama tersebut untuk mereka ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala menutup mereka nah mengakhiri mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladzi la tunsahu millatuhu hatta as saah yang mana agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu agama Islam nah la tunsahu millatuhu yang mana tidak dihapus agamanya hatta mesah hingga menega, hingga tegak hari kiamat. Dalam artian hingga mendekati hari kiamat barakallahu fikum. Kenapa? Kita, kita katakan hingga mendekati hari kiamat dikarenakan nanti ketika tegak hari kiamat barakallahu fikum nanti tidaklah tegak hari kiamat melainkan Nah barakallahu fikum di muka bumi ini adalah orang-orang yang jahat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam La takum sa'ah nam illa ala syirril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat melainkan apa? Setelah di muka bumi itu tidak ada naam lagi kecuali orang-orang yang jahat. Kemana orang-orang mukminin? Kemana orang, orang muslimin? Allah Subhanahu wa taala Naam barakallahu fikum disebutkan dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala naam mengutus naam barakallahu fikum angin yang sangat halus barakallahu fikum kemudian naam barakallahu fikum mengutus angin yang sangat halus yang mana angin tersebut na'am barakallahu fikum kemudian sehalus sutra dan juga berbau na'am berbau wangi sekali nah barakallahu fikum kemudian barang siapa yang menghirup angin yang Allah taala utus tersebut maka mereka semuanya akan wafat dari kalangan mukminin dan orang muslimin tinggallah orang-orang jahat di muka bumi orang-orang kafir sehingga memungkinkan nanti di akhir zaman Ka'bah Baitullah dihancurkan barakallahu fikum dihancurkan oleh salah seorang dari Habasyah ya Duswai Kotain Nah, du suwaikotain. Yakhrubul Ka'bah du suwaikotain yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti, nah barakallahu fikum, nah Ka'bah itu akan dihancurkan oleh du kotain. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, nah kata beliau di sini wa midaduha alkitab sunnah. Naam, barakallahu fikum. Dan sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, sumber agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum. Nah, dua kunci, dua sumber, dua sandaran yang tidak ada salahnya. Kedua-duanya adalah maksum, terjaga dari Allah Subhanahu wa taala karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata beliau di sini barakallahu fikum Fama fihi waqtun minal awqati illa wa hunaka dinun jalla wa ala. Nah, maka tidak ada satu waktu pun daripada waktu-waktu yang ada melainkan di sana ada agama Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala ja'at bihir rusul yang dibawa oleh para rasul. Wa immin ummatin kata Allah Subhanahu wa taala, wa immin ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah ada sekelompok umat melainkan nah barakallahu fikum di dalamnya ada seseorang yang memberikan peringatan. Wa immin ummatin tidaklah sekelompok umat illa melainkan khala fiha nadhir dalam artian Nah, barakallahu fikum tidaklah sekelompok umat kosong di dalamnya orang yang berikan peringatan. Apa maknanya? Maknanya tidak mungkin. Nah, barakallahu fikum sekelompok umat itu kosong dari Naam seseorang yang berikan peringatan, itu maknanya. Jadi ada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan peringatan dan juga menyampaikan naam kabar gembira kepada manusia barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundhirin." li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul Nah, para rasul yang mereka para Naam barakallahu fikum para rasul yang mereka memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul agar manusia tidak memiliki hujjah lagi ha? di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Naam. Laisa li ahadin hujjatun, enggak ada seorang pun yang memiliki hujjah antakulu ma min wala ya, yang kalian akan mengatakan tidak datang kepada kita ya, tidak datang kepada kita seorang pemberi peringatan tidak pula enam orang yang memberikan kabar gembira ya, nggak mungkin nggak bisa berujar seperti itu faqad ja'akum bashiru wa dan sungguh telah datang kepada kalian pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan Fallahu jalla wa ala aqamal hujjata al khalqi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah Naam atas makhluknya. Dalam artian gak ada satupun dari kalangan makhluknya yang memiliki hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kami tidak tahu apa-apa atau kami naam tidak mengenal syariat, belum diturunkan kepada kami naam Al-Qur'an atau belum turun kepada kami Alkitab atau belum sampai kepada kami naam yang memberikan peringatan atau memberikan bergembira. Gak ada hujah sama sekali. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam ayat yang sudah kita baca tadi, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Setelah diutusnya para rasul, nah barakallahu fikum maka nah telah sampai hujah kepada mereka sehingga mereka tidak ada alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan syariat. Naam. Kata beliau di sini, "Lakin ahlul jahiliyah khalafu ma ja'at bihi rusul." Akan tetapi orang-orang jahiliyah mereka menyelisih apa yang dibawa oleh para rasul. La an jahlin bukan karena kebodohan, wa inna ma huwa an inadin wattiba'in hawa. Tapi barakallahu fikum, penentangan mereka, penyelisihan mereka bersumber di atas apa? Bersumber dari hawa nafsu dan juga penentangan mereka. Nah, eh? karena mereka menentang, membangkang dan juga mengikuti hawa nafsu. Khususan al-Yahud dan Nasara Terlebih-lebih lagi secara khususnya adalah apa orang-orang Yahud wa Nasara. Naam. Karena mereka bagaimana caranya membuat apa? Membuat kaum muslimin semuanya, orang-orang yang selain Yahud dan Nasara mengikuti mereka. Walang tardo walang tardo angkal Yahud walang Nasara hatta amin millatahum. Naam, mereka tidak akan ridho. Orang-orang Yahud dan Nasara tidak akan ridho kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi bagaimana mereka orang-orang kufar dari kalangan Yahud dan Nasara berupaya untuk bisa menghancurkan kaum muslimin, berusaha, nah berusaha bagaimana caranya? Nah, barakallahu fikum, membikin kaum muslimin bercerai-berai, berselisih. Nah, barakallahu fikum seperti itu. untuk min dzalik. Kata beliau di sini, fahum ala ilmin bidzalik. Mereka tahu, eh? barakallahu fikum dalam keadaan mereka tahu tentang masalah tersebut. Walidzalika oleh karena itu, sammahumullahu ahlul kitab. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka adalah ahlu kitab. Karena turun kepada mereka Alkitab, Al-Yahud dan Nasara. Tapi mereka apa? Tapi mereka adalah orang-orang kufar. Nah, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah walaupun mereka berupaya untuk berpegang teguh dengan agama mereka, nah, tapi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang diperbolehkan menganut agama selain agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Min babil aib alaihim dalam bentuk celaan terhadap mereka. Perhatikan ini celaan terhadap mereka. Allah Taala menamakan mereka ahlu kitab tapi celaan karena mereka tidak mengamalkannya. Orang-orang Yahud mereka nabar kalafikum punya ilmu tapi tidak mau beramal. Orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Annahum ahlu kitabin wa ahlu ilm. nabar kalafikum fikum bahwasanya mereka adalah eh, ahlu kitab, orang orang yang memiliki kitab dan juga ahlu ilm, orang-orang yang memiliki ilmu Wa hadza bersamaan dengan ini yukhalifuna amrallahi subhanahu wa ta'ala. Mereka menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yattabi'una ahwa'ahum. Dan mereka justru mengikuti hawa nafsu mereka. Na'udzubillah. Jadi kami sarankan sekali lagi kepada Na'am barakallahu fikum ikhwani fillah hafizakumullah jami'an dan seluruh yang na'am barakallahu fikum yang mereka menisbahkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah yang menisbahkan diri kepada sunnah sunniyun salafiyun menisbahkan diri kepada salaf Nah, marilah kita semuanya berupaya sejak dini untuk senantiasa meniti jejak generasi salafun saleh baik dalam nah barakallahu fikum baik dalam muamalah, amalan sehariannya, kemudian dalam ucapan, dalam berdakwah, dalam beramal, dalam ibadah, barakallahu fikum seluruh perkara. Manhaj akidah. Nah, manhajan wa aqidatan wa adaban wa akhlaqan. Baik masalah akhlak, masalah adab, masalah manhaj, masalah akidah, Jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang mereka mengatakan yang penting akidah dan manhajnya. Adapun akhlak dan adab tidak penting, ini keliru. Semuanya penting. Ya, barakallahu fikum kita ambil semuanya akhlaknya, adabnya, akidah dan manhajnya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Nah, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Istidkar, beliau mengatakan bali rusdu kulluhu fittiba'ihim wa tibai sunnah allati naqaluha wa amilu biha. Dan petunjuk seluruhnya itu adalah mengikuti jejak generasi para salaf. Nah, barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum mengikuti sunnah yang mereka nukilkan dan mengikuti sunnah yang mereka amalkan. Barakallahu fikum. Jadi pedoman kita adalah apa? Adalah nam Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Barakallahu fikum. Naam. Nahallahu hadil ummah an tasluka hadal maslakal jahili Allah Subhanahu wa taala melarang umat ini. Nah, melarang umat ini apa? Untuk menempuh nah barakallahu fikum jalannya atau jalan orang-orang jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Dilarang kita menempuh jalannya orang-orang jahiliyah, manhajnya, metodenya, prinsipnya orang jahiliyah. Wa amarahum an yatamassaku biddin. dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar senantiasa berpegang teguh dengan agama alladzi anzalahu ala rasulih agama yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Rasulnya barakallahu fikum itu agama Islam agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada duanya. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya sedikit pun dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Naam. Wal billah. Kata beliau di sini, ladzi sara alaihi sahabatul rasul dan orang-orang yang mereka berjalan na barakallahu fikum atau dan orang yang nah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya wa khulafaur rasyidun Nah, wa khulafa'uhu rasyidun dan para khalifah Rasulullah saw Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Hadha huwa ad-din alladhi yajibu, yajibu an tatamassaka bihil ummah. Inilah agama yang umat ini wajib berpegang teguh dengannya ila antakum massa hingga tegak hari kiamat. Dan inilah sunnatullah jalla wa ala. Semangat yang Allah yang Allah Taala tetapkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qal yaitu ketika Rasulullah bersabda la tazalu taifatun min ummati zahirina al haqqi La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum. Naam. Akan senantiasa terus menerus ada dari kalangan umat ini yang naam di atas kebenaran nampak. Naam langgeng nampak menang di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan ahlus sunnah wal jamaah, tidak membahayakan para pemegang kebenaran, orang yang menyelisih mereka, eh, tidak membahayakan juga orang-orang yang mencaci maki mereka. Jangan khawatir, selama Anda atau kita semuanya berada di atas petunjuk, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, di atas Al-Haq barakallahu fikum, jangan khawatir. Biarkan sesatnya orang yang sesat. Nah, orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakan enam orang-orang yang awas senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri diri kalian Naam. La yadurrukum man dalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya ikhwani fillah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah taufik kepada kita, marilah kita jaga. Naam barakallahu fikum semaksimal mungkin untuk menjaga tauhid ini Jangan sampai pudar, terlepas dari kita. Jangan sampai kita foto dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita foto dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau di sini, "Wa idza ikhtalafu fi syai'in an yarudduhu ilal kitab was sunnah na'am." Apabila mereka, yaitu orang-orang atau para sahabat Rasulullah dari kalangan khulafaur rasyidun, nah barakallahu fikum, nah dari kalangan sahabat tabi'in wa man tabi'ahum bi insan ila yaumiddin, mereka apabila berselisih pada suatu perkara, anyarudduhu ilal kitab sunnah. Mereka mengembalikan perselisihan tersebut kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah itu Al-Qur'an war rasul yaitu as-sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. In di sini in syartiyah ya, barakallahu fikum. In kuntum in syartiyah. In syartiyah menunjukkan apa? Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jika iman kalian ingin sempurna barakallahu fikum, maka apa? Kembalikanlah perselisihan pada suatu perkara itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Jangan dikembalikan kepada akal-akal masing-masing. Jangan dikembalikan kepada hawa nafsu masing-masing. Kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Berikutnya. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau di sini. InsyaAllah berikutnya kita lanjut kepada pertemuan yang selanjutnya. Bi'inillah ta'ala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga. Na'am. Pelajaran yang sangat ringkas ini bisa diambil faedahnya dan juga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia sebelum akhirat nanti.